telah melimpahkan segala nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada malam yang insya Allah penuh barokah di tempat ini di halaman Musola Al Ihsan kita semua dapat berkumpul menghadiri undangan daripada pemuda Dukuh Jembangan Desa Babalan Kidul dalam rangka halal bihalal dan Jembangan bersolawat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliaulah yang akan memberikan syafaatnya dan menjadi satu-satunya Rasulullah yang akan memberikan syafaatnya kepada kita dan semoga kita semua termasuk umat yang berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti amin ya rabbal alamin Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah Dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh pemuda Jembangan Desa Babalan Kidul pada malam hari ini telah tersusun beberapa acara Acara yang pertama adalah pembukaan dan menempati acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Cara yang ketiga Pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh beliau Akhinal Karim Romo Kiai Haji Muammar ZA dan acara yang keempat adalah Maidatul Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Bapak Fikri Maulana MZ dan acara yang kelima adalah penutup yang insya Allah akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh beliau Romo Kiai Haji Khuzari. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita buka acara yang insya Allah penuh barokah di malam hari ini dengan bacaan umul kitab dengan hati yang penuh keikhlasan semoga acara pada malam hari ini dapat membawa barokah di dunia sampai di akhirat nanti amin ya rabbal alamin Al-Fatihah Rabbi firli wali walidayya wali jami'al muslimina amin Semoga dapat berjalan dengan lancar acara demi acara pada malam hari ini Melangkah pada acara yang kedua adalah sambutan-sambutan Adapun sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara yang akan disampaikan oleh beliau Saudara Muhammad Khairul Munib. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العليم Yang kami muliakan Al Mukarram Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Yang kami muliakan Kiai Haji Muammar ZA Sangkori Internasional yang saat ini Pak Insya Allah masih dalam perjalanan. Yang kami hormati sekaligus kami muliakan guru kami Kiai Haji Huzairi, poro alim ulama kiai sesepuh pini sepuh, ustadz ustazah dan guru-guru kami yang senantiasa kami nantikan ilmu barokahnya. Yang kami hormati seluruh pengurus ranting Nahdlatul Ulama baik yang terdiri dari muslimat, fatayat, ikatan pelajar Nahdlatul Ulama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama serta seluruh banom-banom yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati pula Bapak Kepala Desa Bebalan Kidul, Bapak Nur Siswanto beserta seluruh perangkatnya yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu serta pengurus musola Al Ihsan Dukuh Jembangan Desa Babalan Kidul warga Jembangan Desa Babalan Kidul pada khususnya masyarakat Desa Babalan Kidul serta seluruh hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat bermajelis di sini dalam rangka pengajian akbar halal bihalal Jembangan bersolawat 2015 yang kedua solawat ma'assalam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Saya berdiri di sini mewakili seluruh panitia kegiatan pengajian Akbar Jembangan bersolawat mengucapkan terima kasih kepada para pemuda-pemudi yang selama ini telah bahu membahu saling bekerja sama saling berkoordinasi demi tercapainya acara pengajian akbar ini kepada para Dewan Pembimbing Pemuda Bapak Abdul Hamid Om Istianto dan juga Bang Koswandi tidak lupa kami ucapkan terima kasih semoga dengan bimbingan kalian ke depan para pemuda dapat menjadi mandiri dan melanjutkan estafet perjuangan yang kedua rasa terima kasih kami sampaikan kepada para ahliya, kepada para donatur dan pengusaha jembangan yang telah menyumbangkan hartanya sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Semoga berkat harta yang telah mereka sumbangkan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda dan diberikan barokah. Amin amin Allahumma amin. Terakhir kepada para seluruh warga masyarakat Desa Babalan Kidul yang telah mendukung tercapainya acara ini. Tidak lupa kami haturkan beribu banyak terima kasih. Yang kedua mewakili dari Ketua Panitia, saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara, apabila dalam menjamu undangan, menjamu para tamu undangan maupun hadirin masih terdapat banyak kekurangan. Ibarat pepatah Tak ada gading yang tak retak Yang disusul oleh hadis Nabi Al-insanu Mahalul khotok wanisyan Manusia itu tempatnya salah dan lupa Jadi Seberapapun kami berusahanya Pasti masih dapat berbagai kekurangan untuk itu kami memohon maklum dan semoga pengajian ini dapat menjadi sarana kita dalam saling maaf memaafkan, mensyiarkan agama Islam dan juga saling memberikan ilmu yang bermanfaat.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 Yang Alhamdulillah sampun rawuh wonten tengah-tengah kita mugi-mugi paring berkah amin Allahumma amin yang terhormat al mukarrom para alim, para ulama, para kiai Wabil khusus kepada beliau Bapak Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ dari Jakarta kepada beliau Bapak Kiai Haji Muammar Zid'a dari Jakarta kepada beliau Bapak Kiai Haji Lintunipun ingkang kawula hormati lan dumateng panjenenganipun guru kita Romo Kiai Haji Huzairi ingkang tansah kawula mulyakaken lan kita setuju ajeng-ajeng barokah doa pun kita nantikan Maido hasanahnya kita nantikan nasihat senasihatnya amin ya rabbal alamin kepada para hadirin yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat wabil khusus masyarakat desa Babalan Kidul wabil khusus masyarakat Dukuh Jembangan beserta pemuda, pemudi Dukuh Jembangan yang saya hormati Juga yang saya hormati kepada Bapak Kepala Desa Babalan Kidul Yang saya hormati pengurus Ranting NU Desa Babalan Kidul Juga yang saya hormati pengurus Musola Al-Ihsan Desa Babalan Kidul yang saya hormati Para hadirin, para rawuh enggang, tansah kalau mulia akan Kebarang matur kawula jumeneng wonten ngarsanipun dengan sami. Yang pertama mewakili dari pengurus Musola Al Ihsan yang pertama menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena yang direncanakan akan mengadakan acara yang cukup besar acara halal bihalal yang akan dihadiri oleh beliau-beliau al-mukarram para ulama para kiai alhamdulillah wonten kesempatan dalu menika insyaallah sedaya sakit lancar kanthi boten wonten halangan punapa lan mugi-mugi pertemuan ingkang kados mekaten menika Estu bekto kemanfaatan Fid dini wa dunya hatal khairah Amin Allahumma Amin ya rabbal alamin Para hadirin wal hadirat Bapak-bapak dan ibu-ibu muslimin wal muslimat Kami dari pengurus Musola Al-Ihsan Pertama menghaturkan ribuan terima kasih Atas sumbangan, fikiran maupun hartanipun saking bapak-bapak soho ibu-ibu warga masyarakat wabil khusus masyarakat Jembangan dan pemuda-pemudi Jembangan yang sampun bersatu padu demi terlaksananya acara besar pada malam hari ini yang alhamdulillah kalau tidak didukung dengan berbagai komponen tentu nipun niki mboten bakal terlaksana. Keranten mengadakan acara yang semacam ini besaripun tentu banyak sekali ugo rampe yang harus kita keluarkan. Maka dari itu kami dari pengurus musola mewakili dari pun Bapak Haji uh, Bapak Haji Ahmad Rozi pun Bapak Haji Taslani Panjenipun, Bapak Haji Tarsani lan sedoyonipun haji-haji enggang wonten mriki enggang mendukung acara wonten dalu punika. Niki nipun saking beliau-beliau niki mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas dukungan-dukungan saking masyarakat sedoyonipun Enggang alhamdulillah acara pada kesempatan malam hari ini sakit berjalan kanthi boten wonten halangan setunggaling punapa lan alhamdulillah beliau-beliau panjenipun Bapak Kiai Haji Fikri Haikal saking Jakarta alhamdulillah sampun hadir saking panjenipun Romo Kiai Haji Muammar Zita ah, saking Jakarta ugi sampun hadir menika ingkang kita harapaken mugi-mugi hadiripun beliau menika saged memberikan kemanfaatan dumateng kita saged memberikan barokah dumateng kita sebab pandanganipun ulama Pandangan pun ulama menika saged ndadosaken futuhipun ati kita. Dadosaken terbukanipun ati kita sehingga kita makrifat datang Allah Subhanahu wa taala. sehingga menika kawula bersyukur sekali Alhamdulillah beliau-beliau samun hadir mungkin-mungkin sakit bermanfaat. Lan estu saking pengurus musola Al Ihsan Boten sanes mengucapkan juga ribuan terima kasih dan permohonan maaf ingkang saagung-agungipun keranten tentu tentunipun dalam menyelenggarakan acara punika kathah kekirangan kathah kehilafan sangking pengurus nyuwun agung ing pangapunten pun mekaten ingkang sakit kalau aturaken minangka mewakili sangking pengurus musola alisan tentunipun kathah kekirangan anggenipun pun matur nyuwun agung ing pangapunten wa akhiri wallahul muwafiq ila aqwami thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah La haula wa la quwata illa billah amma ba'du Para alim, para kiai, ingkang tansah kita muliaken para sepuh sepuh tokoh masyarakat yang senantiasa kami hormati pengurus musola Akis Al Ihsan segenap jajaran kepanitiaan malam halal bihalal yang kami banggakan dan segenap pemuda Dukuh Jembangan juga yang kami banggakan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Marilah sebelumnya kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini, pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama mengikuti pengajian umum dalam rangka halal bihalal yang diselenggarakan oleh pemuda Dukuh Jembangan pada khususnya dan masyarakat Babelan Kidul pada umumnya. Pertama dan yang kedua adalah salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita dapat mengharapkan syafaatnya di hari kemudian. Hadirin yang berbahagia, Pertama saya mohon terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Izinkanlah kami atas nama pemerintah desa memberikan apresiasi yang tinggi atas kekompakan masyarakat Jembangan, masyarakat Bapelan Kidul khususnya Dukuh Jembangan yang telah mampu menyelenggarakan sebuah acara yang akbar, pengajian akbar. Tentunya ini memakan satu daya pikiran dan tenaganya dan inilah yang kemudian kami sangat menyampaikan penghargaan itu untuk itu marilah kita tingkatkan kekompakan kita agar nanti kita bisa dapat melaksanakan sesuatu yang bermanfaat kemudian juga masih dalam suasana lebaran dan halal bihalal tentunya kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1436 Hijriah dan juga atas nama pemerintah desa dan seluruh penyelenggara masyarakat penyelenggara pemerintahan desa kami barangkali dalam bekerja dalam melaksanakan tanggung jawab dan melaksanakan pembangunan serta pelayanan masyarakat kami menemukan banyak hal yang kurang berkenan banyak hal yang tentunya salah paham ataupun hal-hal yang merupakan kesalahan tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya juga kami membuka pintu maaf yang sebesar seluas-luasnya kepada masyarakat secara umum kemudian setelah kita saling maafan tentunya marilah kita senantiasa untuk menjaga diri baik dalam kaitan secara sebagai pribadi atau sebagai kelompok masyarakat untuk nantinya kita menjaga diri dalam rangka untuk masing-masing untuk berhubungan hubungan antara masyarakat dan individu ataupun masyarakat dengan pemerintah supaya berjalan dengan harmonis dan baik dalam kaitan hidup bermasyarakat kemudian tak lupa kami sempat lupa itu uh, kami ucapkan Selamat datang kepada beliau berdua Bapak Kiai Haji Fikri Haikal Saumitin MZ juga Bapak Kiai Haji Muammar ZA. Semoga kehadiran beliau di sini dapat memberikan motivasi dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat Idul Fitri 1436 Hijriah dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. mudah pun serah tapi pamitan kali panitia pokoknya asal teko wis asal teko ora wis teko moco jadi saya mohon maaf kalau bacaan-bacaan ini nanti tidak sesuai dengan harapan mungkin sangat jauh dari yang diharapkan. Bismillah. عجلنا كان On ربك محمد الصفة لازفة أزفت الآزفة Ooh. ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعل mm <laughs> 9 pagi sampai dengan selesai yang bertempat di halaman Masjid Asyakban Desa Karangsari Kecamatan Bojong dengan pembicara Al Ustad mohon maaf dengan pembicara Romo Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ dari Jakarta dengan Kori Ustadz Zamrudin dari Pekalongan dan insya Allah acara tersebut akan dimeriahkan oleh grup Maulid Simtuduror Babul Mustafa dari Pekalongan. Adapun pengumuman yang kedua datangnya dari Desa Babalan Kidul dalam rangka pengajian umum tasyakur pernikahan yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad atau pada tanggal 1 Agustus 2015 yang bertempat di halaman rumah Bapak Darsono Kliwon atau belakang Masjid Al-Huda Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong pada jam setengah delapan sampai dengan selesai dengan Maidatul Hasanah oleh beliau Romo Kiai Haji Dawamul Mu'arif dari Kabupaten Peka, Kabupaten Pemalang yang insya Allah akan dihadiri oleh beliau Al Habib Ali Zainal Abidin dan akan dimeriahkan oleh grup rebana Babul Mustafa dari Pekalongan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita dengarkan dengan hikmat Maidhatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Roma Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ kepada Roma Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ waktu dan tempat kami persilahkan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang mulia para alim ulama, para asatiz, para guru Yang saya hormati Bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri Para tokoh masyarakat DKM Musola Al-Ihsan Para panitia Ibu-ibu dan bapak-bapak Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia Alhamdulillah berkat izin dari Allah Malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul untuk bermuajahah Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapatkan curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, saudara-saudara, Ramadan adalah bulan latihan, tempaan dan gemblengan. Walaupun Ramadan telah usai, tapi semangat berpuasa janganlah sampai selesai lidah ini harus tetap berpuasa dari memfitnah dan menggunjing sesama tangan ini harus tetap berpuasa dari mengambil yang bukan menjadi haknya kaki kita harus tetap berpuasa dari melangkah ke tempat-tempat yang mendapat tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Perut kita harus tetap berpuasa dari kemasukan barang-barang yang haram. Semangat puasa janganlah sampai selesai. Oleh sebab itu, dalam halal bihalal ini dua saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dua hal ini pidato saya selesai dalam waktu lima menit. Sebentar benar Memang pidato di sini sampai jam berapa memang? Sampai jam 1. Sampean ngundang apa ngontrak sampean, Mas? Pertama, dengan pengajian halal bihalal malam ini saya ingin berpesan menjaga nilai-nilai iman. Iman inilah yang perlu kita pupuk, pelihara dan jaga Saudara, Allah memberikan kepada kita manusia yaitu nafsu. Iman ini yang harus mengendalikan hawa nafsu. Sebab manusia tanpa nafsu bukanlah manusia. Tetapi manusia yang hanya memperturutkan hawa nafsu jauh lebih rendah bahkan lebih buas daripada binatang buas. Ayo lihat Sebuas-buasnya Bajingan Sebuas-buasnya bajing Itu makanannya cuma kelapa Belum pernah saya dengar Karena terlalu buas Bajing makanannya rujak Tapi yang namanya bajingan Oh, bukan cuma kelapa yang dimakan, aspal dimakan, semen dimakan, minumannya pun solar minyak tanah makanannya raskin begitulah manusia kalau memperturutkan hawa nafsu maka dia bisa lebih rendah bahkan lebih buas dari binatang buas ibu bapak saudara-saudara nah iman inilah yang mengontrol hawa nafsu saudara yang namanya nafsu itu kan keinginan semua kita punya keinginan dan oleh agama boleh. Nafsu itu dalam agama bukan untuk dihilangkan tapi untuk dikendalikan. Nafsu ingin berkuasa, boleh. Tapi caranya harus beretika. Jangan nafsu ingin berkuasa lalu memfitnah mengadu domba dan memecah belah menghalalkan segala cara kalau perlu jilat yang atas jilat yang atas injak yang bawah injak yang bawah kalau perlu sikit sikut kiri kanan sikut kiri kanan ini namanya menghalalkan segala cara karena ingin berkuasa ini yang tidak boleh saudara ingin berkuasa boleh tapi caranya harus beretika Saudara ingin kaya, banyak harta, boleh. Tapi caranya harus sesuai dengan syariat agama. Jangan ingin kaya lalu ambil jalan pintas potong kompas. Berjudi. Makan renten. Buka peternakan tuyul Itulah nilai-nilai iman mengendalikan hawa nafsu bukan menghilangkan karena memang nafsu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai-nilai iman jelas di luar Ramadan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Jujur sekarang ini kita umat Islam dalam beriman sering mengalami kelenturan dan kelunturan. Nilai-nilai iman sering luntur dan lentur. Apa buktinya? Satu contoh. Orang marah kalau keluarganya diganggu. Orang marah kalau temannya dihina. Orang marah kalau sukunya dicaci maki. Orang sering marah membabi buta kalau keluarganya diganggu, temannya dihina, sukunya dicaci maki. Tapi agamanya diganggu, agamanya dihina, imannya dicaci maki. Orang sering diam pura-pura tidak tahu. Ini kan namanya mengalami iman prosesnya pelenturan dan pelunturan. Kita ini jujur ya, umat Islam ini sering meninggalkan iman di rumah daripada dibawa kemana-mana iman sering ketinggalan di rumah daripada kita ajak kemana-mana pegawai negeri mau ke kantor iman ditinggal di rumah man kamu di rumah saja nggak usah ikut ke kantor Sebab kalau kamu ikut ke kantor, saya nggak bisa korupsi, man. Iman ketinggalan di rumah. Pedagang mau ke pasar, iman ditaruh di lemari. Man, sini saja, nggak usah ikut ke pasar. Sebab kalau kamu ikut ke pasar, saya nggak bisa nyurangin timbangan, man. Iman ketinggalan di lemari. Anak muda malam minggu mau ngapel ke rumah pacar iman ditaruh di laci man malam minggu nggak usah ikut ngapel lah sebab kalau kamu ikut apel tangan saya nggak bisa macam-macam man ayo lihat fenomena ini kan yang terjadi di negara kita maraknya korupsi curangnya timbangan di pasar bahkan terjadinya tabrakan antara pemuda dengan pemudi itu iman sering ketinggalan di rumah ya Allah tabrakan pemuda sama pemudi kalau mobil tabrakan sama mobil kita tahu ringseknya ke dalam tapi kalau pemuda sama pemudi tabrakan ya terusin aja sendirilah ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati ayo lihat Rasulullah 13 tahun periode Mekah menanamkan iman meneguhkan akidah menguatkan tauhid dengan buhul kalimat la ilaha il 13 tahun berjuang di Mekah menanamkan nilai-nilai iman Tadi saya katakan kita ini sering beriman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Wow, mulut si mantep banget ngomong. Saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Hmm, dengar di kantor mau ada mutasi jabatan kasakusuk nyari mbah. Salat mah menghadap Allah. Tapi dagangan mau laris ngadep dukun itu kan sama aja iya karena budu wadukun nasta'in itu padahal ini satu paket nggak bisa dipisah-pisah waunya wau ma'iyah satu paket kalau menyembah hanya kepada Allah maka minta tolonglah juga ke sana jangan dicampur-campur jelas jelas kita sih insya Allah kalau terjebak kepada sirik yang terang-terangan insya Allah nggak bakalan sirik terang-terangan kita insya Allah nggak bakalan nyembah gunung nyembah patung nyembah pohon insya Allah kita nggak bakalan tapi kita sering terjebak kepada sirik yang sifatnya hofi samar remeng-remeng nih saya setelah make cincin ini cincin oh jangankan anak perawan nenek-nenek ngeliatin lemes <laughs> nenek-nenek buat apaan kita sering terjebak kepada sirik yang sifatnya khafi maka di bulan di luar bulan Ramadan kualitas nilai iman harus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah 13 tahun berjuang di Mekah menanamkan iman, meneguhkan akidah, menguatkan tauhid. Rintangan, ujian, tantangannya berat. Oh, bagaimana kurang ajarnya kaum kafir Quraisy dalam menentang dakwah Nabi. Puncak dari kekurang ajaran mereka terjadi pada saat peristiwa hijrah. Saudara, ketika perintah hijrah turun, Kabar ini didengar oleh kaum kafir Quraisy. Satu malam mereka mengadakan rapat di satu tempat yang disebut Darun Nadwah. Hadir pemuka-pemuka kafir Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan dan abu-abu yang lainnya. Ya, termasuk Abu Gosok mungkinlah rapat dipimpin oleh Abu Jahal kata Abu Jahal saudara-saudara bagaimana ini Muhammad dan pengikutnya kita teror sudah kita siksa sudah kita bantai juga sudah tapi tiap hari pengikut Muhammad selalu bertambah Bahkan sekarang sebagian sahabat-sahabatnya sudah pada hijrah ke Madinah ini bertanda bahwa Islam akan besar di Madinah bagaimana cara kita mengatasinya oh dari belakang jawabin Abu Lahab kata Abu Lahab saya bilang juga apa Muhammad itu dari dulu bunuh saja kata Abu Jahal soal ngebunuh sih gampang bro tapi kan Muhammad nggak keluar dari batu. Dia punya keluarga, family, handai tolan. Nanti kalau keluarganya nuntut balas bagaimana? Gampang. Kita kan orang-orang Quraisy ini punya banyak suku. Masing-masing suku punya preman. Kumpulkan premannya bareng-bareng bunuh Muhammad. Nanti kalau keluarganya nuntut balas, mereka akan berhadapan dengan semua suku yang ada di bangsa Quraisy ini. Waduh, idenya Abu Lahab bagus juga. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Baik, kapan kita bunuh Muhammad? Allah, enggak usah lama-lama lah. Besok malam saja kita bunuh Muhammad. Oke, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, yang ikut rapat malam ini jangan sampai membocorkan keputusan rapat kita. Siapa yang membocorkan keputusan rapat kita malam ini maka akan dikenakan sanksi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, rapat selesai silakan bubar. Nggih, matur suwun. Selesailah rapat, pulanglah mereka ke rumah masing-masing. Karena rapatnya sampai malam, di rumah tentu ditanya sama istrinya. Pak, kok rapatnya sampai malam betul ini rapat apa rapet rapat bu besok malam mau ada pembunuhan pembunuhan iya siapa yang mau dibunuh Muhammad tapi jangan bilang siapa-siapa ya bu ya iya pak iya besok pagi ini istrinya belanja sayuran ngobrol sama tetangganya jeng ono apa mbak yu nganok lo jeng nanti malam itu mau ada pembunuhan pembunuhan iya siapa yang mau dibunuh Muhammad tapi jangan bilang siapa-siapa ya jeng ya Nje Mbak Iyu Nje ini tetangganya ngobrol lagi dengan tetangganya yang lain yang lain ngobrol lagi dengan yang lainnya begitu seterusnya dan hampir sesiang itu sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam mau ada pembunuhan tahu dari mana yaitu tadi dari gerakan jangan bilang siapa-siapa oh selesai maghrib kota Mekah sepi lepas Isa makin sunyi ada yang berani keluar rumah jangankan seorang sepotong aja nggak ada lewat tengah malam masuk preman-preman yang disewa oleh Abu Jahal ngepung rumah Nabi kita Muhammad saudara malam itu di rumah cuma ada tiga orang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nabi ngomong sama Ali. Ali, la baik ya Rasul. Kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Tidur di atas tempat tidur saya. Ya Allah. Menggantikan tidur pada saat malam rumah dikepung itu kan taruhannya nyawa. Kan sama juga gantiin mati. Menggantikan mati. Iya kalau gantiin Jokowi enak. Jadi gubernur DKI itu. Ini menggantikan mati. Dan hebatnya Sayyidina Ali ketika itu masih sangat muda belia. Tahu resikonya mati nggak nolak ini hebat masih muda tahu resikonya mati nggak nolak padahal kalau Ali mau nolak jawabannya gampang umpama Ali kamu gantikan saya ya tidur di atas tempat tidur saya kalau Ali mau nolak jawabannya gampang apa kata Ali kenapa saya ya Rasul Abu Bakar saja yang sudah tuaan sedikit tuh Loh, masih muda tahu resikonya mati nggak nolak Baik ya Rasul, saya akan menggantikan Tuan tidur. Berangkatlah Tuan hijrah fi amanillah. Abu Bakar, lah baik ya Rasul. Ayo kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Nabi mengambil segenggam pasir kemudian beliau membacakan ayat. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghsaynahum fahum beliau tebarkan pasir itu preman kafir Quraisy ngepung rumah Nabi posisi berdiri tegap siaga mata melotot Nabi lewat nggak lihat hmm, kotok ini mah begitulah bagaimana perjuangan Nabi mengalami rintangan tantangan ujian begitu berat dalam rangka menegakkan nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, berhasilnya Nabi menyampaikan dakwah menanamkan nilai iman prinsipnya cuma satu ucapan dengan perbuatan sama Rasulullah 23 tahun berdakwah dan dakwahnya berhasil prinsipnya ucapan dengan perbuatan sama misalnya Nabi pernah menganjurkan Saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah. Dalam sejarah hidup Nabi kita baca di rumah beliau nyaris nggak pernah ada uang nginap. Lain saat Nabi menganjurkan, saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam. Bu, bu, bu, ibu sering bangun tengah malam ngapain nguyuh Saudara-saudara rajin-rajinlah bangun tengah malam Ambil air wudhu Dirikan sholat tahajud Laporkan persoalan kepada Allah Dalam sejarah Nabi kita baca Beliau kalau sholat tahajud Kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud Ana awalun wajibun ma'amar tumbih Aku orang pertama yang mengerjakan satu perintah Sebelum perintah itu disebarluaskan kepada para sahabat Dengan kata lain ucapan dengan perbuatan sama Inilah ciri-ciri seorang pemimpin Umumnya kan pemimpin-pemimpin kita sekarang ini Lebih banyak main dengan kata-kata Tapi jauh dari fakta Pemimpin-pemimpin kita ini biasanya cuman pandai berjanji tapi jarang yang menepati janjinya. Ucapan dengan perbuatan tidak sama. Oh, waktu kampanye sih saudara-saudara pilih saya jadi pemimpin ya. Nanti kalau saya jadi pemimpin tenang saja jalanan rata licin. Begitu jadi pejabat bener jalanannya rata sama air ucapan dengan perbuatan sama makanya Rasulullah berhasil menyebarkan dakwah 23 tahun lamanya dan Nabi itu dalam berdakwah ada tiga strategi pertama strategi yang beliau pakai taklilut takalif menyedikitkan beban inilah agama Islam menyedikitkan beban coba lihat saudara kalau kemampuan mengerjakan satu perintah berkurang maka penekanan terhadap perintah itu pun otomatis juga berkurang contoh sholat wajib berdiri Pak saya nggak sanggup sholat berdiri dengkul saya gemeteran bagaimana Pak sambil duduk Pak saya kalau duduknya kelamaan ambeien saya Pak boleh sambil berbaring Pak kalau berbaring punggung saya encok bagaimana ya Pak miring Pak sholat saya kalau miring saya ada bisulnya bagaimana Pak pakai isyarat pakai isyarat boleh Pak kalau pakai isyarat juga saya nggak bisa bagaimana Pak bawa ke musola al ihsan solatkan rame-rame itu namanya sudah innalillahi wa inna ilaihi rojiun taklilut takalif menyedikitkan beban itulah agama Islam bukan memberatkan strategi dakwah yang dipakai Nabi taklilut takalif satu yang kedua At-tadrij fitasri Proses Setahap demi setahap Sedikit demi sedikit Satu contoh Saudara Dahulu itu Homer minuman keras Tidak langsung diharamkan Mula-mula umat diberikan pengertian Yas'alunaka anil homri wal maisir Muhammad kalau mereka bertanya tentang Homer, katakan kepada mereka, Homer itu ada manfaatnya, ada juga mudorotnya. Tapi mudorot jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Diberikan pengertian, ini kan proses namanya, setahap demi setahap. Setelah diberikan pengertian, turun ayat yang kedua. Jangan kamu sholat, jangan kamu sholat ketika dalam kondisi mabuk Baru setelah itu turun ayat ketiga fonis yang menyatakan bahwa minuman keras homer haram. Atadrij fitasri, proses setahap demi setahap. Yang ketiga strategi dakwah Nabi al-musawat bainan nas fitakallifil ahkam. Seluruh manusia sama ketika berhadapan dengan hukum tidak ada warga kelas 1 ketika berhadapan dengan hukum. Seluruh manusia sama ketika berhadapan dengan hukum. Hukum dalam Islam berpijak kepada kebenaran. Bukan memihak kepada pribadi, golongan, apalagi kelompok. Karena hukum dalam Islam berpijak, berpijak dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, maka akan lahirlah sikap keadilan Saudara, orang Yahudi satu saat perkaranya pernah dimenangkan dalam pengadilan Islam. Yahudi perkaranya dimenangkan. Di zaman Ammar bin As jadi gubernur Mesir. Satu hari Ammar bin As santai-santai di depan istananya yang megah dan mewah di seberang istananya ada gubuk reot milik orang Yahudi. Gubernur manggil stafnya. Staf, saya pak. Itu di depan istana saya gubuk reot punya siapa itu? Punya orang Yahudi pak. Panggil Yahudi, bawa ke sini. Dipanggil orang Yahudi ini dihadapkan kepada gubernur Amar bin As. Yahudi, saya Tuan Gubernur itu gubuk reot punya kamu ya betul Tuan Gubernur nah kamu ngomong saja minta berapa nanti saya bayar di atas tanah kamu itu nanti akan saya bangun masjid yang megah dan mewah kamu ngomong saja minta berapa saya bayar saya nggak mau jual Tuan Gubernur saya ganti rugi dua kali lipat saya nggak mau saya ganti rugi tiga kali lipat Tuan Gubernur jangankan ganti rugi tiga kali lipat ganti rugi sepuluh kali lipat juga saya nggak mau yang namanya ganti rugi kan biar diganti tetap saja rugi saya nggak mau jual oh jadi kamu nggak mau jual nggak mau baik kamu jangan nyesal ya Yahudi pulang Yahudi ini besok petang Yahudi pulang dari ladang dia menyaksikan gubuk reotnya di bulldozer sama Satpol PP Iya Satpol PP nya Amar bin As Yahudi menyaksikan gubuknya digusur berlinang air matanya kata Yahudi hmm, begini ya nasib rakyat kecil diperlukannya pada saat kampanye doang dulu mah waktu belum jadi pejabat kampanye nggak bakalan terjadi penggusuran begitu udah jadi pejabat tetap saja rakyat digusur-gusur juga lama Yahudi ini termenung akhirnya dia sadar ah Amar bin Askan cuma gubernur di atas gubernur ada jabatan yang lebih tinggi yaitu khalifah saya mau lapor sama Khalifah Umar bin Khattab padahal Yahudi ini belum pernah ketemu dengan Khalifah Umar tampang Umar bin Khattab itu kayak apa Yahudi nggak tahu tapi karena nekat mau mencari keadilan berangkat dari Mesir menuju Madinah untuk bertemu Khalifah sampai depan gerbang kota Madinah Yahudi ini kebingungan celingak celinguk makhluk dia nggak tahu tampang khalifah kayak apa dia lihat dari jauh ada orang sedang berteduh di bawah pohon korma dia hampiri lalu dia tanya selamat siang pak siang kaget ya maklum pidato kalau sudah lapar ya kayak begini nih urusannya Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu? Istananya kayak apa, Pak? Istana Umar bin Khattab lantainya terbuat dari mutiara-mutiara iman. Dindingnya berlapiskan akhlak dan kubahnya bermahkotakan tawadu. Itulah istana Umar bin Khattab. Waduh, hebat ya Pak kalau pengawalnya banyak Pak pengawal Umar bin Khattab banyak yatim piatu fakir miskin orang-orang jompo janda-janda tua janda enom sih banyak penyantunnya itu janda-janda tua itulah pengawal Umar bin Khattab Pak rakyat kecil kayak saya bisa nggak ketemu sama khalifah bisa kapan saya bisa ketemu pak sekarang juga di mana pak di depan saudara loh jadi bapak iya bapak bapak iya ada apa kamu nyari saya pak begini saya datang jauh dari Mesir pak di Mesir gubernur bapak yang namanya Ammar bin As bertindak zolim zolim bagaimana? di Mesir saya punya gubuk reot saya nggak mau jual eh terpaksa digusur katanya sama Ammar bin As sebab di atas tanah saya itu akan dibangun masjid megah dan mewah saya nggak mau jual tahu-tahu gubuk saya digusur makanya saya datang ke sini untuk menuntut keadilan Yahudi iya pak kamu tahu sebelah sana ada tempat sampah tahu pak kamu ke sana tolong ambilkan saya sepotong tulang ontak, bawa ke sini Yahudi bingung datang mau lapor nyari keadilan ini malah disuruh nyari tulang ontak. korek-korek Yahudi dapat sepotong tulang ontak dibawakan kepada khalifah Khalifah Umar bin Khattab mencabut pedangnya dengan ujung pedang beliau torehkan garis lurus tepat di tengah tulang red garis lurus tepat di tengah tulang selesai menorehkan ujung pedang tulang tersebut diberikan lagi kepada Yahudi Yahudi sekarang kamu pulang ke Mesir bawa tulang ini kasihkan kepada gubernur saya Amar bin As ini Yahudi tambah bingung Pak saya datang jauh-jauh dari Mesir mau cari keadilan kalau cuma cari tulang di Mesir juga banyak Pak sudah nggak usah banyak ngomong kamu bawa pulang ke Mesir tulang ini kasihkan kepada gubernur saya pulang Yahudi ke Mesir sampai Mesir dia langsung ke istana gubernur selamat siang Tuan Gubernur siang Yahudi ada apa? ada oleh-oleh dari mana? Khalifah Umar bin Khattab. Oleh-oleh apa? Tulang. Diberikan tulang itu Amar bin As begitu memegang tulang mukanya pucat badannya gemetar keringat dingin keluar dari sekujur tubuh megang tulang mukanya pucat badannya gemetar. ini Yahudi makin bingung kata Yahudi baru tumben saya ngelihat ada gubernur takut sama tulang akhirnya Yahudi memberanikan diri bertanya Tuan Gubernur kenapa Tuan kok kelihatannya begitu ngelihat tulang takutnya bukan main ada apa Tuan Gubernur Yahudi Seolah-olah Khalifah Umar bin Khattab memesankan dua hal kepada saya melalui tulang ini. Pesan pertama Khalifah Umar kepada saya, "Eh, Amar bin As, jangan mentang-mentang sekarang kamu sedang berkuasa lalu bertindak zolim kepada rakyat. Ingat Amar bin As, satu saat kamu akan jadi tulang seperti ini." Jangan mentang-mentang sedang berkuasa kamu zolim kepada rakyat. Ingat, kamu akan jadi tulang seperti ini. Oh, begitu ya Pak. Iya. Kamu sih sebentar-sebentar ngadu sama bos. Kalau yang kedua pesannya apa Pak? Yang kedua seolah-olah khalifah berkata Amar bin As. Kalau kamu tidak sanggup berbuat adil kepada rakyatmu, maka pedangku yang akan meluruskan kamu sebagaimana garis lurus di tengah tulang ini. Dread. Kalau kamu nggak sanggup bertindak adil kepada rakyatmu, pedangku yang akan meluruskan kamu. Saudara, dari situlah kemudian Yahudi ini mendapat hidayah tahu keadilan dalam Islam berpejak dengan nilai-nilai kebenaran Yahudi masuk Islam gara-gara nilai keadilan yang diterapkan dalam agama kita Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati Menanamkan nilai iman Meneguhkan akidah, menguatkan tauhid 30 hari, satu bulan penuh Kita menempa iman kita di bulan Ramadan maka keluar dari Ramadan Nilai-nilai iman itu yang harus tetap kita jaga Kita pupuk dan kita pelihara Saudara Jujur ya Orang itu menghancurkan Islam sekarang Tidak perlu repot-repot Nutup masjid Melarang musola Nyegel pesantren nggak perlu Untuk menghancurkan Islam Menghancurkan nilai-nilai iman sekarang itu dikaburkan identitas umat Islam biarkan di atas KTP mereka tertulis agama Islam tapi masukkan budaya-budaya yang menyebabkan mereka justru semakin jauh dari nilai ajaran agamanya ini upaya sistematis untuk menghancurkan Islam dan menghancurkan nilai iman masukkan budaya-budaya yang menyebabkan mereka makin jauh dari nilai ajaran agamanya. Ini kan terjadi nih Pak sekarang. Tengoklah kita ini Kabupaten Pekalongan, kota transit yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat lewat Pekalongan. Tradisi kebudayaan-kebudayaan dari luar tanpa haru, tanpa bisa kita bendung mampir ke desa-desa kita lihat sekarang ini kita dibanjiri budaya-budaya asing yang jangankan dengan nilai ajaran agama dengan budaya luhur orang pekalongan banyak sekali yang sangat bertentangan betul kadang-kadang kita juga sih orang muslim ini sering latahan ingin nyontoh barat tapi bukan teknologinya malah westernisasinya bukan isinya yang kita ambil tapi kulitnya yang kita contoh akibatnya teknologinya belum maju tapi orangnya sudah ke barat-baratan lihat saja bergaulnya cara barat berumah tangganya gaya barat mendidik dan menyekolahkan anaknya cara barat bahkan nyanyinya pun lagunya harus lagu barat yang orang lain gak ngerti dia sendiri juga gak tahu westernisasi yang terjadi di lingkungan kita satu contoh sekarang ini Pak Bu mendidik dan menyekolahkan anak ini terjadi di lingkungan kita nih. Tidak ada istilah saya tuh tidak ada kesadaran menyekolahkan anak di sekolah yang bernuansa agama. Tidak ada kemauan menyekolahkan anak di sekolah yang bernuansa agama. Malah yang menyedihkan kadang-kadang kalau kalau anaknya mau masuk pondok pesantren orang tuanya nggak setuju tuh. Nah, jangan masuk pesantren lah lulus pesantren kamu paling juga jadi ustad proyeknya tahlilan ngarepin orang mampus nggak tertarik menyekolahkan anak di sekolah yang bernuansa agama apalagi maaf ya punya anak perempuan mau dinikah mau dikawinkan sama santri biasanya orang tuanya nggak setuju tuh Neng jangan nikah sama santri Neng lah paling banter juga jadi istri ustad tiap malam dikasih makan nasi berkat nggak tertarik menyekolahkan di sekolah yang bernuansa agama bu bu bu kalau punya anak perempuan mau dilamar sama santri kasih saja insya Allah hidupnya berkah oh istri saya tuh alhamdulillah hidupnya berkah tuh oh, mau buah-buahan nggak pernah beli mau sembako tahu-tahu ada kenapa panitia pengajian rajin bawain makanya nanti selesai pengajian panitia jangan sampai lupa oleh-olehnya buat saya ya dulu ini hebatnya wali songo ya di Indonesia ini kental tradisinya dengan wali songo khususnya Pekalongan. Pekalongan kental dengan nuansa-nuansa agama. Dahulu kalau anak perempuannya dilamar orang, biasanya orang tuanya calon mertua akan bertanya kepada calon menantunya. Kamu mau ngelamar anak saya? Memangnya sudah berapa kali hatam Al-Qur'an? Sudah berapa juz yang kamu hafal? Kitab apa yang sudah kamu kuasai? Dulu. Oi. Oi. Dulu. Sekarang apapun motifnya, pertanyaan semacam ini kan sudah nggak pernah kita dengar. Betul ya? Yang ada kalau anak perempuannya dilamar orang, calon mertua akan bertanya tentang status sosial, pekerjaan, aktivitas. Kamu mau nikah sama anak perempuan saya, memangnya kamu sudah kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya pakai motor bebek atau soang atau apa? Soal mantu bisa baca Quran apa enggak? Nomor 18. Soal mantu sholatnya benar apa tidak Lemertuanya aja nggak pernah sembahyang Betul ya Digeser kita dengan berbagai macam budaya Yang menyebabkan kita makin jauh Dari nilai-nilai ajaran agama kita Na'udzubillah min Maka keluar dari Ramadan Nilai-nilai iman itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Ada satu kalimat bijak saudara-saudara selama berpijak pada kebenaran selama berjalan di atas nilai-nilai keimanan jangan pernah takut salah untuk berbuat ini saya tekankan kepada adik-adik saya para remaja para pemuda selama kalian berpijak pada nilai-nilai keimanan jangan pernah takut salah untuk berbuat salah karena berbuat masih lebih bagus daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat contoh saudara baca Al-Quran salah masih lebih bagus daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Quran saya dong baca Quran nggak pernah salah bacanya kapan nggak pernah Selama berjalan di atas nilai-nilai kebenaran, jangan pernah takut salah untuk berbuat nilai-nilai iman ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati tetapi iman itu buahnya adalah ibadah jangan lupa orang yang beriman tentu dalam hidupnya memperbanyak amal ibadah dan ibadah yang kita kerjakan manfaatnya buat diri kita masing-masing saudara kita semua yang hadir di sini kan nih calon-calon jenazah betul nih semuanya nih pasti bakalan mati ada nggak orang yang hidup terus-terusan ada apa tidak semua kita pasti akan mati ibu-ibu yang sebelah sini nih mati apa tidak nih Hei. Hei. mati Bapak-bapak yang di depan saya nih mati apa tidak nih? Mati. Kepala desa mati apa tidak tuh? No, di belakang yang jawabnya paling kenceng Pak. <laughs> Saya yang lagi diri di sini mati apa tidak nih? Mati, mati. <laughs> Ibadah yang kita kerjakan di alam dunia manfaatnya buat diri kita di akhirat nanti tuh. Saudara jangan lupa ketika jasad kita dibawa orang ke kuburan Yang nganter kita cuma tiga Ahluhu wa maluhu wa amaluhu Keluarga, harta, amal Nih yang nganterin kita ke kuburan Yang dua pulang Siapa yang dua? Ahluhu wa maluhu Keluarga dan harta pulang Gak mau nemenin masuk ke dalam Bu Bu kalau ibu-ibu mati duluan jangan harap suami mau nemani masuk ke dalam tuh oh, apa suami nggak sedih ditinggal mati istrinya sedih apa suami nggak nangis nangis mata yang kanan mata yang kiri si melotot nyari mana gantinya ini yang nemenin kita masuk ke dalam tidak lain amal ibadah kita. Ibadah yang kita kerjakan manfaatnya akan kembali buat diri kita masing-masing. Dan memang ya, orang yang rajin ibadah, iblis paling gak suka. Nih, ibu bapak, saudara-saudara, hadir pengajian di musola Al Ihsan beribadah di sini apa dipikir iblis senang oh bencinya bukan main iblis apa buktinya tadi jam 7 waktu kita masih di rumah iblis sudah bisikin hati kita tuh alah ngapain datang ke musola udah di rumah aja nonton Haji Muhyiddin bisikan iblis tuh saudara jihad lawan bisikan iblis enggak saya mau hadir di musola mau ngaji apa dipikir iblis nyerah oh dibisikin lagi hati kita tuh iyalah kamu hadir dah ke musola pengajian nanti di musola di tempat pengajian kamu ngobrol aja ngobrol ngomong aja ngomong ustadznya jangan didengerin iblis tuh saudara jihad lagi lawan bisikan iblis enggak saya mau datang ke pengajian mau diem dengerin pidato ustadznya apa dipikir iblis nyerah oh dibisikin lagi hati kita tuh iyalah kamu nanti di pengajian gak usah ngobrol diem aja cuma tidur iblis paling gak seneng dengan orang yang rajin ibadah kenapa misi iblis cuma satu mencari teman sebanyak-banyaknya di akhirat di neraka nanti untuk menemani mereka. Nauzubillah min maka orang yang mengaku beriman kepada Allah buahnya memperbanyak ibadah. Satu tuh. Dengan halal bihalal kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Iya saya cuma ngelihat jam doang lah Yang kedua Dengan halal lebih halal ini Ayo kita tingkatkan Kita makmurkan Masjid, musola Di lingkungan kita masing-masing Selama Ramadan kemarin Musola kita makmurkan dengan berbagai macam acara Termasuk kiamulail. Lail Maka di luar bulan Ramadan musola hendaknya tetap kita makmurkan siar Islam terpancar dari sini kita belajar dari musola al-ihsan yang kita cintai saudara lihat di musola ini kita diajarkan umat Islam untuk selalu mencari persamaan bukan memperbesar perbedaan di sini kita diajarkan untuk selalu mencari persamaan jangan memperbesar perbedaan bahwa di tengah-tengah kita umat Islam ada perbedaan itu adalah rahmah tapi jangan perbedaan menyebabkan kita terpecah belah beda boleh tapi harus tetap menjaga kerukunan dan kebersamaan jelas jelas beda boleh tapi harus tetap rukun ayo lihat tangan kanan sama tangan kiri kita beda apa tidak beda tapi rukun kalau tangan kanan gatal tangan kiri nggak perlu diundang datang garukin tangan yang kanan artinya apa kalau ada tetangganya sakit datang jengukin nggak usah tanya partainya apa belagu lah beda tapi rukun tangan kanan coba lihat nih tangan kanan ini kan kerjaannya bagus-bagus nih salaman tangan kanan ambil kue tangan kanan tanda tangan tangan kanan hitung uang tangan kanan kiri nggak pernah protes tahu diri kata tangan kiri memang tugas saya bidang pembersihan tapi kan tangan kanan sayang sama tangan kiri itu tuh yang penting yang kanan nih sayang sama yang kiri apa kata tangan kanan kiri kamu sabar saja walaupun yang megang uang aku nanti aku belikan jam kan kamu juga yang pakai betul artinya apa yang alim ajarkan yang awam yang kaya bantu yang miskin kalau sudah jadi pejabat lindungi rakyat bukan malah mengkhianati dan menjual rakyat. Ayo kalau Ramadan kemarin musola kita siarkan maka keluar dari Ramadan musola harus tetap kita siarkan dengan nilai-nilai agama ya. di musola di masjid kita juga diajarkan bagaimana hidup berbangsa dan bernegara dari musola ini kita umat Islam diajarkan bagaimana cara hidup bernegara. Lihat. Dalam negara ini kan ada pemimpin, ada rakyat. Betul? Dalam sholat berjamaah di musola itu ada imam, ada makmum. Dua-duanya perlu, dua-duanya penting. Tidak ada yang satu merasa lebih penting dari yang lain Imam penting, makmum penting, pemimpin penting, rakyat juga penting. Ada imam tapi nggak ada makmum, nggak bisa sholat berjamaah. Ada makmum tapi nggak ada imamnya, mau ngapain ngumpul di musola? Betul. Ada rakyat tapi nggak ada pemimpin, namanya gerombolan ada pemimpin tapi nggak ada rakyatnya yang mau dipimpin tuyul imam dan makmum pemimpin dan rakyat sama-sama penting sama-sama perlu tapi agama memberikan catatan-catatan penting soal pemimpin kenapa? pemimpin mau bawa orang banyak maka agama ketat kalau sudah memilih pemimpin apa syarat untuk jadi pemimpin? pertama a'lamuhum yang paling alim angkat jadi pemimpin yang paling pintar dan cerdas angkat jadi pemimpin kenapa? pemimpin itu mau bawa rakyat banyak kalau pemimpinnya bodoh bagaimana bisa mencarikan jalan keluar bagi kelangsungan hidup rakyatnya maka syarat pertama seorang pemimpin a'lamuhum yang paling alim yang kedua absohum yang paling fasih pak di kampung saya ada dua orang alimnya sama pak tapi yang satu fasih yang satu pelo yang mana yang jadi pemimpin pak yang fasih angkat jadi pemimpin sebab tidak sah makmum fasih berimam kepada imam pelo Pak di dusun sebelah sana ada tuh Pak imamnya pelok makmumnya pelok semua bagaimana sholatnya Pak sah namanya dusun pelok alim fase di kampung saya Pak dua orang alimnya sama Pak fasehnya juga yang mana yang harus diangkat jadi pemimpin yang ketiga aksaruhum sinan yang paling tua umurnya yang lahirnya lebih dulu angkat jadi pemimpin sekarang pak alimnya sama fasehnya juga lahirnya bareng pak yang mana yang jadi pemimpin yang keempat awaluhum hijratan yang paling dulu tinggal di kampung itu Artinya apa? Yang menghidupkan suasana di daerah suasana agama di daerah itu angkat dia jadi pemimpin umpama empat-empatnya sama alimnya sama pak fasehnya juga lahirnya bareng pak pindah ke kampung itu sama-sama yang mana yang diangkat jadi pemimpin ini yang kelima syarat dari saya dari saya ini yang kelima yang istrinya dua sebab sabarnya lebih banyak ini pak <laughs> Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Ayo. Kita ini umat Islam keluarga besar. Yang satu harus saling menguatkan yang lain, yang satu harus saling menunjang yang lain. Maka halal bihalal malam ini tingkatkan ukhuwah Islamiah di antara kita. Umat Islam adalah keluarga besar. Malam ini saya hadir di dusun Babalan Kidul ditemani anak dan istri saya saya hadir di sini tidak merasa sebagai seorang tamu saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya kenapa? kita ini muslim keluarga besar menghina saudara sama juga menghina saya menyakiti saudara sama juga menyakiti saya saya adalah saudara saudara adalah saya di hatiku ada kamu asik ayo sekaranglah kita waktunya menatap hari depan dengan kebersamaan perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip janganlah kita perpanjang saling nyalah menyalahkan, saling kafir mengkafirkan. Selama perbedaan itu sifatnya furu'iyah, maka jangan dijadikan debat kusir. Selama tidak menyinggung soal usul, ayo kita kembali kepada komitmen kita muslim yang satu dengan yang lain, keluarga besar harus saling menunjang, harus saling mengisi, harus saling menguatkan. Jangan jadi umat yang centang perenang. Sebab kalau kita kuat dengan silaturahmi permasalahan apapun ke depan yang bagaimanapun besarnya insya Allah akan ada cara dan jalan keluarnya asal kita guyup rukun dan menjaga nilai-nilai kebersamaan ibu bapak terakhir mari sama-sama kita baca suratul fatihah mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah diberikan kita rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan solehah dan yang paling penting diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah an hazihi niyah wa ala kulli niyatin solihah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا amin ini saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaat lebih kurang saya mohon maaf usikum wa nafsi bitaqwallah assalamualaikum warahmatullahi lain keluarga besar harus saling menunjang harus saling mengisi harus saling menguatkan jangan jadi umat yang centang perenang sebab kalau kita kuat dengan silaturahmi permasalahan apapun ke depan yang bagaimanapun besarnya insya Allah akan ada cara dan jalan keluarnya asal kita guyup rukun dan menjaga nilai-nilai kebersamaan ibu bapak terakhir mari sama-sama kita baca suratul fatihah Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Diberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan solehah dan yang paling penting diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. An hazi niyyah wa ala kulli niyatin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahman Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu iyaka nasta'in Lain keluarga besar harus saling menunjang, harus saling mengisi, harus saling menguatkan. Jangan jadi umat yang centang perenang. Sebab kalau kita kuat dengan silaturahmi, permasalahan apapun ke depan, yang bagaimanapun besarnya, insya Allah akan ada cara dan jalan keluarnya.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 mohon maaf Usikum wa nafsi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memberikan Maidatul Hasanahnya Dan semoga menjadi ilmu yang manfaat Untuk kita semua dan acara selanjutnya adalah doa penuh yang dalam hal ini kami minta